Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari terkait dengan tanda-tanda akhir zaman. Kalau kita membahas tanda-tanda akhir zaman berarti identik dengan kita membahas terkait dengan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Tentu saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah zaman dunia yang kita hidup di dalamnya ini tetap nanti di suatu hari akan mengalami hari yang terakhir karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an demikian pula junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabda-sabdanya bahwa nanti akan terjadi hari yang terakhir yakni hari akhir zaman hari kiamat terkait dengan tanda-tanda akhir zaman kita bagi di sini menjadi tiga bagian. Yang pertama, tanda-tanda akhir zaman yang sifatnya umum. Yang kedua, tanda-tanda akhir zaman yang sifatnya khusus. Dan yang ketiga, tanda-tanda akhir zaman yang sifatnya lebih khusus. Jadi kita sangat apa namanya ada kata istilah wabil khusus ini akhusul khusus lebih khusus lagi. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan rahimakumullah. Yang pertama kita pelajari terkait dengan tanda-tanda akhir zaman yang sifatnya umum. Dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab sahihnya Sahih Al-Bukhari beliau menyebutkan sebuah hadis. Qala haddatsana Imran ibnu Maisarah. Qala haddatsana Abdul Warith an Abi Thayyah an Anas bin Malik. Qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyratis sa'ah ay ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharu zina. Kata Imam Bukhari menyebutkan guru-gurunya menyebutkan jalur periwayatan hadis yang beliau dengar yang beliau riwayatkan sampai pada Rasul alaihi salatu wasallam diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa suatu hari Rasul alaihi salatu wasallam bersabda Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda bumi ini akan mengalami mengalami kehancuran apabila fa'al ilmu. Ilmu agama bukan ilmu matematika, bukan ilmu ekonomi, tapi ilmu agama sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Bagaimana itu ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala biqabdil ulama dengan diwafatkannya para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Hari demi hari para ulama lebih dahulu meninggalkan kita. Hari demi hari ilmu agama semakin berkurang dengan meninggalnya para ulama, para alim, para ulama saya tanya apakah ada di antara ulama yang tidak meninggal dunia? Jawabannya meninggal dunia. Sehingga dengan wafatnya para ulama sehingga ilmu agama semakin sedikit ditambah lagi jarang dari kalangan kaum muslimin yang mau untuk mempelajari agama Islam. Berarti itu sudah menjadi satu poin dekatnya kehancuran dunia itu sebagai salah satu tanda bahwa akhir zaman Naam sudah tiba waktunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada masa kita sekarang ini tontonan itu lebih jauh meriah daripada tuntunan. Iya apa enggak? Iya. Kodarlo tadi saya melewati di alun-alun sana. Itu ada tontonan Pak. Cuman beda U dengan O. Ada tontonan itu masya Allah jauh lebih meriah, jauh lebih banyak pengunjungnya sampai tukang parkirnya bingung apa namanya itu naam mengatur dari motor maupun mobil yang ada di situ. Tontonan lebih banyak, namun tuntunan kajian ilmiah majelis taklim yang mempelajari ilmu agama bisa dihitung dengan jari. Itu yang pertama, ilmu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ilmu agama semakin berkurang. Kemudian yang kedua, wayath butal jahlu. Akhirnya kejahilan kebodohan terkait dengan ilmu agama itu kokoh di muka bumi. Ketika para alim, para ulama, mereka telah meninggal dunia, sehingga yang hidup adalah orang-orang yang mereka tidak memiliki ilmu agama. Naam, akhirnya mau tidak mau mereka pun tetap harus memiliki seorang pemimpin. Nah, sebuah masyarakat, sebuah komunitas hidup di muka bumi harus ada seorang pemimpin. Berarti mau tidak mau mereka pun harus memimpin, mengangkat, menjadikan seorang pemimpin dari kalangan mereka sendiri. Otomatis yang menjadi pemimpin kira-kira orang yang berilmu atau bukan? Jawabannya Tentu saja bukan dari orang berilmu. Misalkan berilmu berarti ilmunya tetap sudah berkurang. Kenapa? Karena para ulama telah meninggal dunia. Nah, sehingga orang yang jahil yang menjadi pemimpin ini tadi, dia pun memberikan jawaban-jawaban mengatur urusan umat, sehingga dia sendiri sesat, kemudian menyesatkan banyak orang. Yathbutal jahlu. Kejahilan kokoh tetap ada di muka bumi. Selanjutnya kata Rasul wa yushrabal khamru. Khamr sudah diminum. Sekarang ini khamr sudah sampai di warung-warung atau tidak? Jawabnya sudah. Sudah sampai di warung-warung, sudah sampai di toko-toko dekat ya dengan pemukiman pemukiman warga. Wa yadhharu zina. Perzinaan juga semakin laris. Perzinaan juga semakin menjadi. Berarti poin-poin ini tadi sudah ada di masa kita. Berarti kita sekarang sudah pada masa-masa akhir zaman. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imamul Muslim. Afwan, masih diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Beliau mengatakan qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya an Syu'bah عن قتادة عن أنس بن مالك قال لأحدثكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid dari sahabat Anas bin Malik pula radhiyallahu taala anhu juga diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhari dalam sahihnya Sahihul Bukhari kata beliau Anas bin Malik mengatakan kepada penduduk Basrah Lauhadithannakum hadithan. Sungguh-sungguh akan aku sampaikan sebuah perkara kepada kalian. Yang mana tidak ada saat seorang pun setelahku akan menyampaikan perkara ini. Perkara yang besar. Perkara yang sangat membuat hati-hati manusia tercengang. Beliau mengatakan aku telah mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda. Di antara tanda-tanda hari kiamat ilmu agama semakin sedikit, semakin berkurang. Kejahilan di muka bumi semakin banyak, semakin merata. Kemudian perzinaan semakin merajalela. Watak suron nisa, para wanita semakin banyak. Dijelaskan oleh sebagian ulama, ada yang menjelaskan dikatakan watak suron nisa banyak dari kalangan wanita bisa jadi para manusia ketika sang ibu melahirkan Naam qaddarullah wa masya'fa'ala lahirnya perempuan perempuan perempuan. Naam, banyak dari yang terlahir dari anak-anak perempuan. Naam. Kemudian juga ada yang menjelaskan kemungkinan yang berikutnya akan terjadi peperangan yang dahsyat sehingga kalangan pria itu mereka ikut berperang sehingga banyak yang terbunuh akhirnya banyak para janda ibu-ibu otomatis tidak ikut berperang di rumah nah sehingga walhasil nanti di akhir zaman para wanita itu banyak sekali jumlahnya rajul rijal kemudian orang-orang pria laki-laki itu jumlahnya sangat sedikit minim sekali. Hatta yakuna li khamsina imra'atan sampai-sampai kata Rasul alaihi salatu wasalam 50 wanita itu yang menjadi pemimpinnya yang menguruskan urusan mereka cuman satu orang laki-laki. Dengan bahasa lain, satu laki-laki perbandingannya dari kalangan wanita berapa? 50. Nah, Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah dalam hadis yang lain juga masih dalam Sahihul Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu salah seorang sahabat yang mulia min asyratis sa'ah kata Rasul alaihi salatu wasallam min asyratis sa'ah idza tatawala ri'aul bahmi fil bunyan termasuk di antara tanda-tanda akhir zaman apabila para penggembala binatang mereka berlomba-lomba dalam meninggikan ataukah membangun bangunan yakni orang-orang yang naam kehidupan mereka pas-pasan orang-orang yang mereka diantaranya adalah rendah hina akan tetapi mereka malah berlomba-lomba dalam kehidupan dunia. Tidak berlomba-lomba terkait dengan kehidupan akhirat akan tapi malah berlomba-lomba terkait dengan memegahkan bangunan mereka, bangunan rumahnya. Dalam hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Kata Rasul alaihi salatu wassalam Min asyrati sa'ah ayyatabahan nasu fil masajid rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Darim wa Ibn Majah di antara tanda-tanda akhir zaman apabila manusia mereka sudah berbangga-bangga dengan bangunan masjidnya manusia sudah saling bersaing terkait dengan kemegahan masjidnya Hadis ini disahihkan oleh Al Imamul Al Albani dalam Mishkatul Masabi. Masjid semakin mereka banggakan, diperluas, dipermegah, diperbagus, akan tetapi yang menghadiri sholatnya itu malah semakin sedikit. Kenapa? Karena iman semakin berkurang. Dalam artian banyak bangunan masjid, masjidnya luas, masjidnya megah, tapi masyarakatnya imannya semakin pada berkurang. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda umum yang kelima yang kami sebutkan pada kesempatan siang hari ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bainama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddits Ketika kami duduk bersama Rasul alaihi salatu wasalam Tiba-tiba ada seorang Arab Badui, Arab pedalaman Datang seraya bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam Mata sa'ah Kapan terjadinya hari kiamat Kapan akhir zaman ini kapan dunia ini akan hancur. Gunung Merapi jeblok, Gunung Merbabu meletus, Gunung Tidar meletus, Gunung Sumbing meletus, Gunung Selamat meletus, bahkan Naam bintang-bintang berjantuan, kemudian matahari tidak bersinar lagi. Kapankah itu? Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasalam Idza duyyatil amanatu fantadhiris sa'ah Apabila amanat itu sudah disia-siakan, maka tunggulah hari akhir zaman, hari kehancuran, hari kiamat. Nah, bagaimana itu amanat disia-siakan, amanat diterlantarkan? Maka orang Arab Badui tadi kembali bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Kaifa idha'atuha?" bagaimana bentuk amanah itu disia-siakan wahai Rasul. Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila amanah, apabila kepemimpinan, apabila urusan umat itu diserahkan, diamanahkan, diembankan kepada yang bukan ahlinya, bukan yang ya berkepontan berkompeten di atasnya, maka fantadhir sah, tunggulah hari kiamat, tunggulah kehancuran akhir dunia ini. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah seorang pemimpin itu adalah seorang yang betul-betul harus bisa memimpin, bisa mengomong, bisa mengayomi masyarakatnya, bisa mengarahkan masyarakatnya dan istilah dengan bahasa mudahnya seorang pemimpin adalah memang yang pas dan yang pantas untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin. Nah, maka kalau kita lihat di masa kita sekarang ini, banyak dari kalangan orang-orang yang dia diangkat sebagai seorang pemimpin akan tapi orang tersebut tidak sebetulnya tidak ahli di atasnya ataukah di bidangnya sehingga banyak terjadi kekacauan banyak terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat sehingga kalau amanah kepemimpinan sudah diserahkan kepada yang tidak ahlinya maka kata Rasul alaihi salatu wasalam fantadhiris Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa hal terkait dengan tanda-tanda hari kiamat yang sifatnya khusus apa umum? Umum. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang sifatnya khusus sekaligus yang lebih khusus dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Muslim dari Hudzaifah ibni Usaid Al-Ghifari قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر Suatu hari Rasul alaihi salatu wasallam menghampiri kami. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam pun bertanya kepada kami, "Matadhkurun?" Apa yang sedang kalian perbincangkan? Nah, Rasul bertanya terkait dengan apa yang sedang diperbincangkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dijawab oleh para sahabat innaha qalu nadhkuru sa'ah. Sesungguhnya kami sedang berbincang-bincang, sedang berdiskusi terkait dengan kapan akan terjadi hari kiamat wahai Rasul. Kapan terjadinya akhir zaman ini ya Rasul? Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam melanjutkan ataukah bersabda innaha lan taquma hatta taraw qablaha asyra ayat Sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi sebelumnya sepuluh tanda. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sebelumnya terjadi sepuluh tanda. Fadakar ad-dukhan Kemudian beliau menyebutkan yang pertama ad-dukhon. Dalam bahasa kita awan atau asap. Yang kedua dajjal. Yang ketiga adabah dalam bahasa kita binatang. Wa min maghribiha. Selanjutnya terbitnya matahari dari arah barat. Kalau sekarang matahari terbit dari arah timur, nampi, tapi nanti di akhir zaman, ya, ketika hari kiamat sudah hampir terjadi, matahari terbit dari arah barat. Selanjutnya wanuzuli Isa ibni Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Selanjutnya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, kelompok yang sangat banyak jumlahnya. Tidak ada satu kekuatan di muka bumi yang mampu mengalahkan kekuatan Ya'juj wa Ma'juj. Selanjutnya wathala satu khusuf tiga khusuf. Ya ini alam yang ana fahami tiga gempa. Nah, kalau terkait dengan korun ya khusifa bil ardi yakni korun beserta harta bendanya ditenggelamkan ke dalam bumi. Naam. Walalam naam e, mungkin yang dimaksud dengan khusuf di sini adalah gempa. Naam. Atau mungkin ada yang eh, eh, menjelaskan lain yakni gerhana atau apa wallahu alam. Yang jelas khusfun bil masyriq satu kali terjadi di arah timur wa khosfun bil maghrib satu kali terjadi di arah barat wa khosfun bi jaziratil arabi kemudian yang ketiga kalinya terjadi di jazirah Arab nah di jazirah Arab wa akhiru dzalika takhruju minal yaman narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim kemudian Tanda yang ke-10, tanda yang terakhir adalah munculnya api yang muncul dari arah Yaman. Dalam riwayat lain disebutkan dari daerah kota Aden. Ya, dari daerah kota Aden, Yaman sana. Yang mana api tersebut akan menggiring manusia ilal mahsyar menuju ya mahsyar eh, salah satu tempat tertentu yang Allah Azza wa Jalla kendaki nanti di akhir zaman. Nah, sudah berapa yang disebutkan dalam hadis tadi? Coba dicek dulu, Pak. 8 ya. Nah. Walhasil salah satu khusuf tiga khusuf, tiga geranak ataukah tiga gempa yang terjadi di timur ataukah daerah barat, kemudian satu kali terjadi Jaziratul Arab itu dihitung tiga. Nah, itu dihitung tiga. Kalau tidak, misalkan dihitung satu, berarti enam. Ada riwayat lain yang menyebutkan warihun tulqin fil bahr nanti di akhir zaman juga akan adanya angin yang akan melemparkan ataukah meniup e, manusia yang kemudian mereka terlempar ke tengah lautan. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam e, menyebutkan sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari menyebut Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan untuk menukilkan ucapan ulama sebelumnya At-Tibi di mana At-Tibi menyebutkan bahwa tanda-tanda akhir zaman yang sepuluh disebutkan dalam hadis tadi. Naam, imma ala kurbiha wa imma ala husuliha. Secara global dibagi menjadi dua. Tanda-tanda itu bisa jadi menunjukkan hari kiamat sudah dekat. Kemudian bagian yang kedua menunjukkan atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hari kiamat hampir ataukah tinggal hitungan apa namanya itu e, waktu saja untuk terjadi. Nah, yakni alamatu kurbiha wa alamatu husuliha. Tanda dekatnya dan tanda akan segera terjadinya. Nah. Alamatu qurbis sa'ah Sehingga secara kesimpulan tanda-tanda yang sepuluh tadi bisa kita kelompokkan. Yang pertama alamatu qurbis sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Yang pertama munculnya dajjal. Yang kedua turunnya Nabi Isa dari langit. Yang ketiga munculnya atau keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian yang keempat gempa yang terjadi di daerah timur Kemudian yang kelima gempa yang terjadi di daerah barat Yang keenam gempa yang terjadi di Jaziratul Arab, Jazirah Arab. Kemudian berikutnya alamatu husulis sa'ah, tanda-tanda akan segera terjadinya hari kiamat. Tanda-tanda akan segera terjadi hari kiamat. Yang pertama munculnya awan atau asap. Yang kedua terbitnya matahari dari arah barat. Yang ketiga, munculnya binatang khusus dan yang keempat munculnya api dari kota Aden menggiring manusia ke arah barat. Nah, kota Aden ini di negara Yaman. Sehingga sepuluh hal ini tadi yang akan kita pelajari. Nah, pertama khurujud dajjal. Keluarnya ataukah munculnya dajjal. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala sebuah bab Al-Mansurat wal Milh. Kemudian beliau menyebutkan yakni Kitabul Mansurat wal Milh. Kemudian di bawahnya beliau menyebutkan bab bab ahaditsid dajjal wa asyratis sa'ah wa ghairiha. Sebuah bab yang menjelaskan terkait dengan dajjal dan juga tanda-tanda hari kiamat demikian pula yang lainnya. Terkait dengan Dajjal, hadis-hadis ini pada awal-awal bab yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin sangat panjang hadisnya nanti bisa dilihat sendiri yang punya kitabnya di rumah bisa dibuka yang jelas itu disebutkan pada bab terakhir atau kitab terakhir. Nah, jadi bukanya dari akhir kitab langsung cari nambah tentang Dajjal. Insya Allah gampang ketemu. Terkait dengan Dajjal, kita langsung mendengarkan yang dijelaskan oleh Fadilah Syekh Muhammad Ibn Saleh al Utsaimin, rahimahullah ta'ala dia telah meninggal dunia Dajjal ini mubalaghah minat dajjal yakni bentuk mubalaghah dari kata ad-dajjal dajjal itu dalam bahasa kita kadzib yakni dusta berarti dajjal ini sama dengan kadzab yakni banyak dustanya dengan bahasa mudah pendusta nah dalam bahasa Jawanya tukang ngapusi itulah dajjal sehingga terkadang ada orang yang saling ejek mengajak mulai mengadakan mengatakan wah itu dajjal nah, itu bisa jadi maksudnya sok ngapusi ya gitu nah inilah dajjal kata beliau terkait dengan hadis yang disebutkan oleh Al Imam Nawawi dari sahabat Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa Dajjal ini rambutnya keriting. Dajjal rambutnya keriting. Syabun min Bani Adam. Kata beliau, Dajjal ini seorang pemuda dari keturunan Nabi Adam, yakni dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan ifrit, bukan dari kalangan demit, bukan dari kalangan ya binatang ataupun yang lainnya, tapi dari kalangan manusia. Ini dajjal. Kemudian dajjal ini matanya buta sebelah. Ya, batanya matanya buta sebelah atau picak dan semisalnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman akan menakdirkan munculnya dajjal ini tadi di mana dajjal ini tadi memiliki kekuatan yang luar biasa. Dajjal ini akan pergi menemui dan mengajak masyarakat yang ada di muka bumi mengajak mereka supaya menyembah kepada dirinya kepada dajjal dan dajjal ini dia mengaku sebagai rob ya mengaku sebagai Rabbul Alamin, sang pencipta pencipta alam semesta. Kemudian ada di antara masyarakat yang beriman yakni mau mengikuti seruan dajjal dan ada di antara sebagian manusia yang tidak mau untuk mengikuti seruan dajjal disebutkan dalam hadis bahwa Dajjal ini memiliki kekuatan yang luar biasa. murus sama fatum tir wal ardo but Ketika Dajjal menyuruh kepada langit untuk turun hujan langsung saja serta merta seketika itu juga langsung turun hujan. Kalau sekarang ada apa tidak yang bisa menurunkan hujan? Langit, hujan, langsung hujan. Ada apa enggak? Enggak ada. Tapi Dajjal nanti yang akan terjadi di akhir zaman mampu memiliki kekuatan seperti itu. Memerintahkan kepada langit, langit magelang hujan deras, langsung hujan deras. Nah, inilah dajjal. Kemudian juga dajjal diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerintahkan kepada bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan langsung serta merta tumbuh-tumbuh-tumbuhan. Nah, misalkan ada gunung, ada tempat ataukah daerah yang naam tidak bisa ditanami cocok tanam ya tak ada hujan misalkan kemudian tiba-tiba dajjal datang ke situ kemudian menyuruh supaya tanah itu kemudian menumbuhkan berbagai macam tanaman kemudian berbuah itu bisa namun pertanyaannya apakah dajjal kemudian memiliki kekuatan tersendiri tanpa di bawah dari Allah azza wa jalla Jawabannya tidak. Nah, meskipun Dajjal memiliki kekuatan seperti itu, tetap Dajjal di bawah kekuasaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan, menciptakan untuk Dajjal memiliki kekuatan seperti itu. Tujuannya apa? Untuk menguji umat manusia. Namanya ujian itu sulit apa tidak? Sulit. Ini ujian itu gampang ya banyak dari perwiraan gitu kalau ujian itu gampang banyak yang jadi dokter, tapi ujian itu sulit. Bahkan sudah sulit banyak yang dipersulit, iya apa enggak? Nah, itulah ujian. Lah orang-orang yang beriman nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya dajjal yang kondisinya seperti tadi. Nah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah juga dajjal mampu untuk menjadikan binatang-binatang yang sebelumnya ya susunya tidak bisa diperah, kemudian tiba-tiba ambing susunya banyak. Yang sebelumnya kurus tiba-tiba langsung gemuk. Inilah dajjal. Memiliki kekuatan yang luar biasa di akhir zaman munculnya. Kemudian ketika dajjal mendatangi sebagian masyarakat yang kemudian dajjal menampakkan kekuatannya seperti tadi banyak dari masyarakat yang kemudian mengikuti Dajjal, seruan Dajjal, beribadah, menyembah kepada Dajjal. Namun ketika ada sebuah masyarakat yang mereka betul-betul beriman hanya kepada Allah Azza wa Jalla, ketika mereka diseru untuk beriman, yakni diseru untuk menyembah kepada Dajjal, orang-orang yang beriman ini tadi tidak mau, enggan untuk menyembah kepada Dajjal. Akhirnya tempat pemukiman dari orang-orang yang beriman ini tadi dijadikan kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Yang sebelumnya ada air pam, tiba-tiba air pamnya hilang. Dalam artian airnya tidak ada. Yang sebelumnya murah air, tiba-tiba kering kerontang. Yang sebelumnya hijau royo-royo, kemudian menjadi gersang panas. Nah, inilah kondisi Dajjal. Namun bagaimanapun juga, wal aqibatul muttaqin kesudahan yang bagus kesudahan yang baik, kesudahan yang istimewa itu tentu saja bagi mereka-mereka yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah Thumma innahu yabqa fil ardi arba'ina yauman Dajjal ini akan berada di muka bumi selama 40 hari Selama 40 hari 40 hari itu lama apa sebentar Pak? Sebentar apa lama? Hah? Ayo Saya jawabnya sebentar dulu Jangan keburu-buru dijawab Ternyata 40 hari itu Satu harinya Seperti satu tahun Berarti tadi 40 hari Namun satu harinya seperti Satu tahun Satu tahun berapa hari? 360 hari. Itu hitungnya cuma satu hari. Nah, tadi terbit e, matahari misalkan jam setengah enam, ya, sampai nanti tenggelam matahari misalkan jam enam sore, itu lamanya satu tahun. Lamanya satu tahun, 360 hari lamanya. Kemudian pada hari yang kedua lamanya satu bulan yakni 30 hari. Kemudian hari yang ketiga lamanya itu seperti satu pekan. Nah, lamanya seperti satu pekan. Ini baru tiga hari ya. Kemudian 37 hari berikutnya itu harinya seperti biasa. Seperti sekarang ini biasa. Nah, lah berarti 40 hari itu lama apa tidak, Pak? lama. Ayo, tayyib. Selanjutnya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal yaumul ladzi kasanatin takfina fiha salatun wahidah?" Satu hari yang lama waktunya itu bagikan satu tahun Apakah cukup bagi kami untuk sholat satu hari berapa kali? Lima kali. Cukup sholat bagi kami lima waktu saja, lima kali saja. Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Barakallahu fiqh. Pinter. Nah. Apakah satu hari yang lamanya satu tahun itu cukup bagi kami untuk sholat lima waktu saja ya Rasulullah? Yani sholat seperti satu hari saja? Nah. Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasallam qala lahum la, tidak. Namun uqduru lahu qadrahu. Akan tetapi dalam masalah waktu sholat kalian ukur, kalian perkirakan sesuai dengan waktunya. Jadi nanti di akhir zaman waktunya seperti itu. Nah, berarti kita kira-kira nah antara sholat subuh dengan sholat dur yang biasanya itu kira-kira berapa jam jaraknya? antara sholat duhur dengan sholat asar kira-kira jaraknya biasanya berapa jam di situ kita sholat. Nah, taib. Kemudian dengan pula terkait dengan hari yang lamanya 30 hari, yakni seperti satu bulan. Melaksanakan sholatnya juga seperti itu. Dihitung, diukur, kita melaksanakan sholat sesuai dengan kadar waktunya yang yakni pada hari-hari biasanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah beliau menjelaskan ada di sebagian tempat di muka bumi ini yang mana matahari menyinari di tengah-tengah mereka selama enam bulan kemudian mereka tidak mendapatkan sinar matahari selama enam bulan daerah mana itu kutub ya. Tayyib. Nah, lah sekarang pertanyaannya, kalau kita dikutub, sholatnya bagaimana? Padahal enam bulan panas terus, nggak pernah malam. Enam bulan berikutnya gelap terus malam terus nggak ada siang. Sholatnya bagaimana? Kata Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Al Utsaimin, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dat yang maha bijaksana ketika Rasul alaihi salatu wasallam memberitakan terkait dengan Dajjal di mana harinya seperti tadi kondisinya kemudian Allah azza wa jalla menakdirkan ada seorang sahabat ya yang kemudian bertanya terkait dengan bagaimana tata cara sholat di hari itu. Nah, tadi telah kita dengarkan tata cara sholatnya. Maka demikian pula jawabannya kalau ada di sebuah tempat misalkan di kutub 6 bulan siang terus, 6 bulan lama terus, waktu sholatnya sesuai dengan kadar-kadar ataukah waktu-waktu sholat yang biasanya, yakni tetangga terdekat dari tempat tersebut. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dalam hadis disebutkan bahwa Dajjal ini munculnya dari sebuah tempat letaknya antara Irak dengan Syam. Antara Irak dengan Syam. Nah, min qibal Iran dari daerah negara Iran. Dari daerah sana akan muncul Dajjal. Nah, dari daerah negara Iran. Nah, Tayyib. Wa yatba'uhu min Yahudi Asfahan sab'una alfan. Dajjal muncul dari daerah negara Iran yang kemudian akan diikuti langsung didukung penuh oleh orang-orang Yahudi di kota Asfahan. Kalau sekarang kata Isfahan ya. Ada kota Isfahan di Iran? Insya Allah ada ya. Jadi ada Teheran, ada apa lagi? Ada Isfahan. Lah, Dajjal ketika nanti muncul di akhir zaman akan langsung diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi dari kota Asfahan atau Isfahan. Nah. Alaihim toyalisah rofi rafi'un minathiyab. Orang 70 ribu orang Yahudi yang langsung mendukung penuh mengikuti ajakan dan seruang Dajjal mereka pakaiannya nyentrik, pakaiannya nyecis. Pakaian-pakaian mereka adalah pakaian-pakaian yang istimewa. Pakaian-pakaian yang sangat istimewa, pakaian khusus. Nah, tidak sembarang orang bisa membeli ataupun mengenakan pakaian tersebut. Pakaian sangat mahal. Nah, wa ka'annahum wallahu alam yajtami'una hunaka liyatba'u dajjal li'anna al-yahuda ahla dajjalin wa kadhibin wa ghadarin wa khiyana maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Allah Subhanahu wa taala yang zat yang Maha tahu bahwa dajjal uh, para ya, orang-orang Yahudi dikumpulkan di situ kota Isfahan yang kemudian nanti mereka bersiap-siap akan mengikuti imam mereka yakni dajjal dikarenakan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat pendusta, orang-orang yang sangat mengingkari janji dan orang-orang yang sangat mudah sekali untuk berkhianat. Nah, kemudian beliau menyebutkan di antara bentuk dari perkara-perkara keanehan yang ada pada Dajjal nanti di akhir zaman ketika Dajjal sudah turun, sudah muncul akan ada seorang pemuda dari kalangan kaum muslimin yang mana seorang pemuda ini mencari yang namanya dajjal. Seorang muslim berusaha mencari yang namanya dajjal, kemudian ternyata Naam dihadang oleh para pengawalnya. Ya, langsung ditangkap oleh para pengawalnya, ditanya kamu mau kemana? pemuda muslim ini menjawab aku aku aku akan bertemu ataukah mencari orang yang namanya Dajjal. Kemudian ditangkap oleh pengawal Dajjal yang kemudian diinterogasi, kemudian hampir saja dibunuh, akan tapi kemudian mereka saling berselisih. Sebagian yang mengatakan bukankah kita telah disuruh oleh Rob kita? Siapa Rob mereka? Dajjal bahwa kita tidak boleh membunuh yang berhak untuk membunuh adalah Rob kita, yakni Dajjal. Akhirnya, Naam, seorang pemuda Muslim tadi dibawa oleh para pengawal Dajjal, akhirnya dipertemukan dengan Dajjal, yang akhirnya Naam disuruh oleh Dajjal untuk menyatakan bahwa Dajjal itu adalah Robnya dia. Naam. Namun seorang pemuda Muslim tadi nam tidak mau untuk meyakini bahwa Dajjal sebagai Robnya yang akhirnya Dajjal ini memerintahkan untuk didatangkan gergaji. Akhirnya pemuda muslim tadi digergaji dibelah menjadi dua. Meninggal apa tidak? Tidak meninggal. Karena ini memang ya salah satu dari kekuatan Dajjal ingin menguji ingin memaksa supaya pemuda itu tadi mau menyembah kepada Dajjal. Nah, pemuda itu dibelah jadi dua, yang sebelahnya satu sebelah kanan dilempar sana, jauh. Yang sebelah kiri dilempar sana, jauh. Kemudian setelah itu dipanggil sama Dajjal, sini, kumpul sini. Yang sebelah sana panggil sini, kumpul sini. Kemudian jadi satu kembali, kemudian ya menjadi satu seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada pemuda tersebut. Kemudian ditanya oleh Dajjal, diperintahkan untuk beriman menyembah kepada Dajjal. Sekarang kamu percaya kalau saya Rob kamu? Aku bisa menghidupkan kamu, saya bisa mematikan kamu. Maka pemuda muslim itu mengatakan, justru saya semakin yakin bahwa kamu adalah dajjal, saya tidak beriman kepadamu, saya beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dajjal pun ya dalam bahasa kita gergeten ya. Kemudian akhirnya dibelah kembali seperti yang pertama kali, kemudian dikumpulkan kembali, ternyata pemuda ini pun ketika ditanya, "Kamu mau beriman kepadaku apa tidak?" tetap dia menyatakan, "Saya tidak mau menyembah kepadamu." Akhirnya yang ketiga kali ketika Dajjal ingin membelah kembali pemuda tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala melindungi pemuda tersebut sehingga Dajjal tidak mampu untuk membelah ya pemuda tadi. Nah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Perlu kita imani bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam belum meninggal dunia. Yang disalib, yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, akan tetapi ya orang lain yang Allah Subhanahu wa taala ubah wujudnya seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini termasuk dari tanda-tanda akhir zaman dan ini disebutkan dalam Al-Quran juga hadis. Sehingga kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengimani bahwa Nabi Isa itu masih hidup. Ketika Dajjal sudah turun di muka bumi kemudian membuat kerusakan. menjadikan banyak orang-orang yang beriman kemudian murtad. Banyak orang-orang yang bertakwa kemudian bermaksiat Kemudian turunlah eh, eh, Allah Azza wa Jalla turunkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan ketika itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun yadahu ala ajnihati malakain turunnya dalam keadaan kedua tangan beliau memegang ataukah berada di sayap-sayap para malaikat atau sayap dua para dua malaikat dan para malaikat ini memiliki banyak sayap. Nah, bentuknya kayak apa? Wallahu alam bisawab. Yanzilani bihi as-sama minas sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan uh, dikawal oleh dua malaikat tadi Nabi Isa alaihi salatu wasalam ke muka bumi. Yanzilu 'inda qiyamis sa'al yaqtul dajjal Nabi Isa turun ke muka bumi di antara visi dan misinya adalah untuk membunuh Dajjal. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Rasul alaihi salatu wassalam Walladhi nafsi لا La yushikanna inna ayyanzila fikum ibna Maryam hakaman adlan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh-sungguh Nabi Isa bin Maryam nanti akan turun kepada kalian dalam keadaan beliau sebagai orang yang bijaksana, dalam keadaan beliau sebagai orang yang adil, fayaksirat sirat solib, Kemudian Dajjal nanti akan mematahkan, menghancurkan salib-salib. Kalau salib-salib sekarang ini diagungkan apa dihinakan? Diagungkan oleh sebagian orang. Tapi nanti di akhir zaman, di antara tugas, visi dan misi ya emban amanah oleh dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah bertugas untuk menghancurkan salib-salib. Wa yaqtulal khinzir kemudian membunuh babi-babi. Kalau babi-babi sekarang ya harganya murah pemahal mahal bahkan dipelihara. Nah, banyak manusia yang menikmatinya, tapi nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa turun akan membunuh para babi-babi tersebut. Wa yad'al jizyah kemudian Nabi Isa akan membebaskan pajak Ya, sehingga kalau ingin bebas pajak sabar nanti sampai turunnya Nabi Isa tapi jangan hati-hati nanti sebelum Nabi Isa turun ada siapa tadi dajjal bahaya nah sehingga kita dibimbing oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk berlindung dari fitnah dajjal ya kita diperintahkan dianjurkan untuk berlindung dari fitnah dajjal nah karena dajjal ini fitnahnya ujiannya luar biasa nah kalau sekarang ini banyak yang dengan jabatan kemudian imannya kontal banyak karena uang satu miliar dua miliar kemudian takwanya tertendang namun kalau dajjal tidak cuman itu saja ya tidak cuman satu miliar dua miliar tapi lebih daripada itu dahsyatnya sehingga kita dibimbingkan untuk bendung dari fitnah dajjal kemudian di antara tugas ataukah yang akan dilakukan Nabi Isa alaihi salatu wasallam nanti di akhir zaman wa yafidul mal hatta la yaqbaluhu ahadun akan membagi-bagikan harta sampai tidak ada yang mau untuk menerima harta. Kalau sekarang harta jadi rebutan apa enggak? Rebutan. Perang siap demi hartaan gitu. Nah, sebuah rumah tangga, nah ketika ayahnya meninggal dunia, anaknya rebutan harta warisan. Ada apa enggak? Banyak rebutan harta. Nah, tukang parkir saling jotos-jotosan rebutan area parkir banyak apa enggak? Banyak demi harta. Tapi nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihi salatu wasallam akan membagi-bagikan harta sampai naam tidak ada yang mau untuk menerima. Kenapa? Saking makmurnya. Nah, ibaratnya kita di rumah sudah punya nasi mau dikasih nasi. Saking makmurnya pun buatan sahan gitu. Sudah cukup. Nah, sangat makmur ketika itu hatta takuna sajdatul wahidu khairan minad dunya wa ma fiha bahkan yang lebih Naam beliau menyebutkan sampai santu sampai sampai as-sajdah Naam bisa jadi tempat sujud bisa jadi naam satu kali beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu lebih baik daripada dunia dan seisinya Naam Kemudian dalam Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu kata Rasul alaihi salatu wasalam la tazalu ta'ifatum min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirin ila yaumil qiyamah Senant, akan senantiasa akan senantiasa apa senant, akan senantiasa ada dari kalangan umatku dari kalangan umat Rasul alaihi salatu wasalam yang mereka berperang di atas kebenaran, membela agama Islam, membela kebenaran sampai nanti hari kiamat. Qal fayanzilu Isa ibnu Maryam. Kemudian sampai nanti Nabi Isa alaihi salatu wasallam akan turun. Fayaqulu amiruhum. Kemudian pimpinan pasukan dari umat Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, mengatakan kepada Dajjal, eh, afwan, mengatakan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam, "Ta'al sholli bina, sholli lana." Dalam bahasa kita, ya, jamaah sudah mau ditegakkan, sudah ada imam sendiri dari apa umatnya Rasul alaihi salatu wasalam imam di depan, ya, kemudian imam tadi manggil Nabi Isa. Nabi Isa, monggo panjenengan yang menjadi imam. Silakan Anda yang menjadi imamnya Nah, solilana. Silakan Anda yang di depan, kami di belakang Anda. Fayakulula. Nabi Isa menjawab tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatan takrimatallahi hadil ummah. Sesungguhnya antara satu di antara kalian dengan yang lainnya itu sebagai pemimpin. yakni masalah kepemimpinan dari kalian kalian. Saya ngikut saja dalam bahasa kita. Bisa jadi ini yang dimaksud dengan Imam Mahdi. Nah, walhasil Imam Mahdi nah itu dari umatnya Rasul bahkan dari keturunan Fatimah. Nah, Imam Mahdi nanti akan menegakkan keadilan di muka bumi ia makmur di masa Imam Mahdi. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah ketika Nabi Isa alaihi salatu wasalam turun ke muka bumi. Ketika Nabi Isa alaihi salatu wasalam turun ke muka bumi, beliau kemudian mencari Dajjal yang sudah membuat kerusakan di muka bumi tersebut fala yahilu kafir <clears throat> sehingga tidak ada seorang kafir yang mereka mencium nafas dari Nabi Isa alaihi salatu wasalam melainkan mereka langsung akan meninggal dunia padahal nafas dari Nabi Musa alaihi salatu wasalam itu jauhnya sampai jarak mata memandang kalau kita mandang dari sini sampai Gunung Sumbing, kelihatan apa Masih kelihatan. Padahal bisa lebih jauh daripada itu. Nah, sejauh mata mandang itulah nah, e, nafasnya dari Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Kalau nafasnya kita sampai satu meter, nggak nyampe. Paling satu jengkal satu kilan itu aja bumbuan nanti ya, nggak nyampe. Lah ini nafasnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam ketika tercium oleh orang-orang kafir mereka langsung meninggal dunia. Padahal sekali lagi, naam nafas Nabi Isa alaihi salatu wasalam itu sampai jaraknya sejauh mata mandang. Berarti orang-orang kafir ketika Nabi Isa alaihi salatu wasalam turun akan banyak yang meninggal dari kalangan mereka di akhir zaman nanti. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah Nabi Isa alaihi salatu wasalam tadi turunnya di sekitar Menara Putih. Ya, Nabi Isa alaihi salatu wasalam tadi turunnya di sekitar Menara Putih. Bukan gedung putih ya, tapi menara putih. Syarqiyyi Dimashq di sebelah timur ya Dimas. Dimas itu kalau sekarang ya Syria atau uh, negara Suria Ya Syria atau Suria Nah, dari sebelah timur sana nanti di akhir zaman akan ada yang namanya Menara Putih. Lah disitulah Nabi Isa alaihi salatu wasalam turun dari langit. Kalau sekarang belum ada, nanti pasti akan ada yang namanya Menara Putih di sebelah timur kota Suriah. Nah, kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasallam mencari Dajjal. Otomatis Dajjal kan ngumpet gitu ya. Dajjal ngumpet karena tahu akan dibunuh oleh Nabi Isa. Dajjal tadi ngumpet. Akhirnya terus menerus dicari oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam sampai akhirnya ketemu di daerah Palestina ya Dajjal nanti akan ditemukan oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam di daerah Palestina. Tepatnya di Babulad. Wallahu alam, Babulad ini nam apakah istilah ataukah memang ada nama sendiri nanti di akhir zaman wallahu alam. Namun secara bahasa nam Babulad ini kata-kata laddu dari kata aladu ini banyak sekali perseteruan. Dan kalau kita saksikan memang di daerah Palestina ini terjadi perseteruan yang sangat sengit. Iya apa enggak? Ya. Nah, nah, apakah babulat ini istilah khusus walhasil di daerah Palestina? Baitul Maqdis Palestina ya. Nah, karena kebetulan ya Baitul Maqdis ataukah Palestina ini merupakan salah satu tempat yang diagungkan, diritualkan oleh tiga agama. Agama Yahudi mengklaim, meyakini bahwa Baitul Maqdis, daerah Yerusalem dan misalnya, itu merupakan bekas peninggalan kerajaan Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Yang orang-orang Nasrani mengklaim bahwa di daerah situ eh, Yesus ya kata mereka Yesus dibunuh Nah, kalau kita orang-orang muslim jelas di situ ada Baitul apa ada Masjidil Aqsa an itu. Nah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah walhasil Dajjal ketemu di situ. Nah, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Insyaallah nggak ada pertanyaan ya. Kita selesaikan ya. Iwangi. Kita selesaikan ya, Mas. Iya. Nah, setelah Dajjal terbunuh, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu menurunkan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam bahwa uh, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ataukah mengutus, mengirimkan, menakdirkan adanya sekelompok umat manusia yang banyak sekali yang mereka kekuatannya juga luar biasa. Tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi yang mampu untuk menandingi kekuatan mereka. Mereka siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Nah, jadi Ya'juj wa Ma'juj ini dulu sudah ada disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat-ayat terakhir kisah uh, eh, Qornain ya suatu ketika Qornain melewati sebuah masyarakat yang mereka berada di antara dua gunung ya atau di dekat gunung yang kemudian masyarakat di situ mereka minta kepada eh, kepada Zulkarnain supaya dibuatkan benteng ya yang memisahkan ataukah melindungi mereka dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj dulu. Padahal Zulkarnain ini muasanya ya sebelum Nabi Isa dan sebelumnya. Nah, itu sudah ada Ya'juj wa Ma'juj. Dan Dzulqarnain ini merupakan hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan juga yang luar biasa. Memiliki apa namanya itu spesialis ya kalau dalam bahasa kita mungkin tukang besi gitu ya. Kemudian Dzulqarnain meminta supaya dibantu eh, dalam membuat benteng Nah dari Yakjud Majud supaya tidak mengganggu mereka. Kemudian dibuatlah benteng antara gunung yang satu dengan gunung yang satunya. Nah, masyarakat yang hidup di kala itu diminta untuk mengumpulkan potongan-potongan besi ditumpuk sampai antara gunung satu gunung berikutnya sejajar. Kemudian Dolkornen meminta supaya dinyalakan api yang besar. Ya, ketika besi itu sudah menganga, panas itu, kemudian minta ya tembaga atau timah kemudian dilelehkan setelah itu kemudian dicurkan dicurkan itu di apa bahasa Indonesianya dituangkan nah itu mohon maaf kalau bahasa Jawa ya. dituangkan ke besi yang sudah ditumpuk-tumpuk tinggi tadi Kemudian setelah itu jadilah benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat sehingga Ya'jud wa Ma'jud tidak mampu untuk menaikinya juga tidak mampu untuk melubanginya. Namun pada masa Rasul alaihi salatu wasalam diutus suatu hari Rasul alaihi salatu wasalam ya terbangun, terjaga dan kaget langsung beliau mengatakan wailun lil arab min syarrin qad Ya, celaka kecelakaan bagi bangsa Arab, kebinasan bagi bangsa Arab karena kehancuran sudah dekat. Sesungguhnya pada hari ini Ya'jud wa Ma'jud sudah berhasil untuk melubangi bentengnya kemudian mengisarkan segini antara ibu jari ya jari ibu, ibu jari di kemudian jari telunjuk disatukan gini. Ada yang menjelaskan dipepetkan gini sampai kecil bolongannya, lubangnya ada yang agak besar gini. Walhasil sudah segitu mereka berhasil melubangi. Nah, itu kapan? Berhasil dilubangi kapan? Pada zaman Rasul. Lah sekarang dari zaman Rasul sampai sekarang sudah berapa ribu tahun? 1434 hampir 1500 tahun hampir 1500 tahun. Kira-kira kalau dulu lubangnya segitu, sekarang lubangnya seberapa? Nah, wallahu alam biswa. Berarti sudah sudah sangat-sangat dekat terjadi kehancuran di muka bumi ini. Itulah ya wa Ma'juj. Nah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah Ya'juj wa Ma'jud ini dari keturunan Bani Adam, yakni dari jenis manusia, bukan dari kalangan binatang ataukah bukan dari kalangan jenis makhluk luar angkasa bukan tapi dari jenis manusia. Syekh Muhammad bin Shalih Al Taimin menyebutkan banyak uh, dalilnya dalam kitabnya ini. Kemudian beliau menyebutkan Karena saking banyaknya Ya'jud wa Ma'jud sampai-sampai tempat-tempat yang ada di bawah, tempat yang rata, itu tidak bisa menampung Ya'jud wa Ma'jud sampai di daerah pegunungan gunung-gunung yang tinggi itu penuh dengan Ya'jud wa Ma'jud. Ketika Allah Azza wa Jalla memberitakan kepada Nabi Isa, Nabi Isa alaihi salatu wasallam bahwa Ya'jud wa Ma'jud sudah akan keluar, kemudian ya, uh, Nabi Isa alaihi salatu wasalam diberikan wahyu oleh Allah azza wa jalla supaya mengajak orang-orang yang muslim, orang-orang Islam yang bersama Nabi Isa untuk menyelamatkan diri ke Bukit Tur. Ya, ke Bukit Tur. Ini berarti salah satu taktik perang ya. Kalau pasukan banyak berarti kita berlindung di atasan itu ya. Berlindung naik ke atas Bukit Tur. Nah, Ya'jud wa Ma'jud ini karena saking banyaknya jumlah mereka ketika melewati lautan yang airnya sangat banyak sekali melimpah. Nah, yang rombongan pertama minum, kemudian rombongan yang terakhir tidak dapat jatah minum dari air laut tersebut. Sampai-sampai yang bagian terakhir dari Ya'jud wa Ma'jud mengatakan, kayaknya dulu di sini ada air, kok sekarang nggak ada kering kerontang. Itu. Saking banyaknya jumlah mereka. Sehingga nah, tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi yang mampu untuk mengalahkan Ya'juj wa Ma'juj. Nah, Nas'alullah salamatul afiyah kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari nah, ujian adanya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah Nabi Isa alaihi salatu wasalam bersama kaum muslimin mereka bertahan hidup di Bukit Tur selama berpuluh-puluh hari. Nah, sampai-sampai karena kehabisan bekal, kehabisan makan, diibaratkan satu kepala sapi itu jauh lebih mahal, jauh lebih berharga daripada naam uang dinar dalam bahasa kita daripada uang triliunan rupiah dalam rangka untuk menahan hidup ya menyambung hidup kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasallam berdoa memohon kepada Allah azza wa jalla ya demikian pula diamini ataukah dikutip oleh kaum muslimin yang naam ikut naik di situ bersama Nabi Isa alaihi salatu wasallam Semoga eh, agar Allah Azza wa Jalla menyelamatkan mereka dari kepungan ataukah dari gangguan Ya'jud wa Ma'jud tadi. Akhirnya Allah Azza wa Jalla pun di suatu malam menakdirkan adanya ulat ya. Ternyata matinya sepele Ya'jud wa Ma'jud itu ya. Dalam bahasa kita adik kuasa, bukan kakak kuasa. Adik kuasa, tapi meninggalnya, runtuhnya, musnahnya juga kelihatannya sepele tapi ini kalau manusia membuat nggak bisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan adanya ulat yang makan atau masuk melewati leher-leher mereka ketika ulat itu nempel ke leher mereka langsung mati. Dan mereka semuanya ya wa Ma'jud yang ada di muka bumi itu sekejap satu malam semuanya langsung mati. Dengan bahasa kasarnya mampus binasa. Nah, kira-kira ya, kira-kira Pak, jumlah mayat yang ada ketika itu banyak apa sedikit? Banyak sekali. Hampir-hampir disebutkan dalam hati tidak ada satu tempat di muka bumi jarak satu kini satu kilan ya dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Satu jengkal itu pasti didapati mayat. Jarak satu jengkal ada mayat, mayat, mayat, mayat. Itu ketika Nabi Isa alaihissalam wasallam bersama kaum muslimin turun dari bukit Tur. Ya turun didapati tidak ada jarak satu jengkal pasti di situ ada mayat. Nah, baunya sangat busuk, baunya tidak sedap yang namanya mayat bangkai. Nah, akhirnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam bersama kaum muslimin berdoa mohon kepada Allah azza wa jalla agar Allah subhanahu wa taala menyingkirkan gangguan dari mayat-mayat Ya'juj Ma'juj tadi. Akhirnya Allah subhanahu wa taala mengirimkan burung yang besar. Disebutkan burung itu seperti leher Walau Wallahualam apakah dimaksud burung unta atau bukan? Yang jelas burungnya itu besar, ya, yang ada nanti di akhir zaman pada masa Yakjud Wamajud ketika sudah mampus mereka semua. Burung ini tadi, ya, yang e, jumlah e, burung ini besar seperti leher unta tadi. Burung ini tadi mengambil dari Eh, bangkai-bangkai jutu majut kemudian dibuat terbang dilemparkan ke laut. Terus sampai habis. Kira-kira Pak, kalau ada bangkai di situ, bangkai diambil, tanahnya masih bawa apa enggak? Masih bawa apa enggak? Masih. Ya, kita ingat kalau ada bangkai tikus, diracun lama kelam enggak tercium, kok bau enggak enak ya? Cari-cari enggak ketemu, makan enggak sedap, minum enggak enak, tidur enggak nyenyak, ternyata ketemu-ketemu sudah jadi apa namanya itu? sudah jadi air gitu ya, sudah meleleh airnya. Kita angkat, kita buang ternyata masih bau busuk, tidak enam, tidak sedap baunya di situ. Nah, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salatu wasallam kembali berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan bumi tersebut ya, bumi dari bau busuk yang tidak tidak sedap tadi. Akhirnya Allah Azza wa Jalla turunkan air hujan. Nah, Eh, sampai di tempat e, seluruh yang ada di muka bumi ini semua apa namanya e, terkena air ya tergenang air karena hujan sangat deras ya enam kemudian setelah itu namanya banjir kemudian hilang bau yang tidak sedap di muka bumi setelah itu kemudian akhirnya bumi ini enam e, memiliki barokah kembali karena sudah tidak ada kemaksiatan, tidak ada lagi yang angkara murka, tidak ada lagi yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla sehingga bumi ini akhirnya mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang luar biasa. Kalau buah anggur, Pak, kecil atau besar? Kecil ya. Tapi nanti di akhir zaman ketika Ya'juj Wa'juj sudah binasa tadi, kemudian turun hujan, setelah itu tumbuh ya buah-buahan yang besar. Mungkin yang sekarang anggur cuma segini, mungkin nanti bisa sebesar buah nangka mungkin gitu. Yang jelas besar-besar. Nah, sampai-sampai digambarkan disebutkan pula nah karena saking makmurnya unta-unta kemudian kambing-kambing binatang ternak itu juga makanan pokoknya bukan rumput tapi anggur. Kalau sekarang anggur kan nggak mungkin dikasihkan apa namanya itu untuk kambing nih, untuk kambing saja kita nggak usah, kan nggak mungkin ya, mahal banget anggur itu. Tapi nanti di akhir zaman binatang-binatang makan pokoknya bukan cuma rumput tapi anggur. Karena saking apa namanya itu makmurnya bumi ini. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin durinya jam berapa? 49 ya tanya. Lanjut apa sudah? Lanjut ya. Nah, tak minum dulu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah sampai-sampai disebutkan dalam riwayat bahwa satu perasan air susu dari unta bisa untuk masyarakat yang banyak. Dalam gambaran kita mungkin bisa untuk orang sak magelang. Itu satu peran susu air unta. Nah, satu kali merah, susu-susu sut terus gitu. Bisa untuk seluruh masyarakat Magelang gambarannya satu peran dari air susu sapi, susu diperah terus gitu. Nah, satu peran itu cukup untuk enam yang lebih kecil dari Magelang apa? Ah, kota, ya, kota Magelang gitu ya. Nah, kemudian satu peran dari kambing itu cukup mungkin gambarnya untuk satu kelurahan saking makmurnya, saking barokahnya bumi ketika itu. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah sebagai pelajaran bagi kita bahwa rezeki dari Allah Azza wa Jalla itu akan tercapai ketika kaum muslimin ataukah penduduk muka bumi ini mereka taat ataukah melakukan ibadah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tadi terkait dengan Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian tanda yang keempat akan terjadi khusuf ya bisa jadi gerhana ataukah gempa, wallahualam. Zahirnya ya gempa di daerah timur satu kali, daerah barat satu kali, kemudian di daerah Jaziratul Arab satu kali. Nah, kemudian setelah itu tanda-tanda akan segera terjadinya hari kiamat. Kalau tadi tanda-tanda dekat ini ya. Hampir eh, dekat hari kiamat akan terjadi. Sekarang tinggal nunggu titnya saja gitu. Tanda yang pertama adanya dukhon atau awan. Ini dalam surat Dukhon ayat 9 10 tepatnya pada ayat yang ke-10 ya di situ sebutkan dukhon. Nah, yang mana dukhon ini tadi ataukah awan ini akan me menjadikan manusia meninggal dunia ya dan itu akan terjadi nanti di akhir zaman. Lebih jelasnya nanti bisa dilihat dalam surat Ad-Dukhan ayat 10. Kita ringkas. Kemudian selanjutnya terbitnya matahari dari arah barat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Ketika matahari terbit dari arah barat, manusia yang masih hidup di kala itu mereka semuanya akan melihat. Ya, manusia yang hidup di kala itu semuanya akan melihat ya terbitnya matahari dari arah barat. Berarti kan kaget itu ya. Biasanya matahari terbit dari arah timur, ya tiba-tiba kok dari arah barat baratan gitu. Nah, sehingga pada kaget, semua pada lihat. Namun ketika matahari sudah terbit dari arah, arah barat ketika itu tidak bisa lagi orang akan diterima imannya dan juga tidak lagi diterima tobat dari seorang manusia. Sudah ditutup pintu tobat, sudah ditutup pintu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah habis. Ya, pintu gerbang, pintu gerbang sudah ditutup dikarenakan matahari sudah terbit dari arah barat. Nah, namun tetap ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang namanya hari kiamat, yang namanya naam matahari terbit dari arah barat di samping itu merupakan perkara yang mengkhawatirkan namun ada perkara yang lebih mengkhawatirkan lagi yakni yang kita kenal dengan kiamat sugro yakni kiamat yang sifatnya kecil yakni naam sakaratul maut ataukah ketika seseorang meninggal dunia ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan ketika sudah sakaratul maut maka juga tidak diterima lagi tobat manusia, tidak diterima lagi enam keimanan dari manusia. Jadi yang sebelumnya sudah beriman yaitu al khair kebaikan, namun kalau sebelumnya tidak beriman tidak bertobat, ketika itu maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda berikutnya adanya adabah yakni binatang khusus Naam dalam surat An-Naml ayat 82 ya di sana disinggung terkait dengan dabah atau binatang khusus ini tadi dan ini binatang yang akan muncul di akhir zaman bukan dari binatang langit bukan binatang luar angkasa juga bukan binatang yang apa namanya itu muncul dari planet lain bukan tapi binatang ini adalah dari binatang bumi namun bentuknya kayak apa? Wallahu alam. Yang jelas binatang ini berbicara kepada manusia. Binatang ini akan berbicara kepada manusia. Nah, mengingatkan, memperingatkan kepada manusia bahwa kalian dahulu tidak beriman, tidak yakin dengan tanda-tanda Allah ataukah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah munculnya api dari daerah kota Aden, daerah kota Yaman yang menggiring manusia dari arah timur ke arah barat. Nah, Kemudian ada perbedaan pendapat di antara para ulama menjelaskan terkait dengan api ini tadi. Ada yang menjelaskan bisa jadi api ini api beneran, menggiring manusia dari arah timur ke arah barat sampai berakhir di daerah Syam, daerah Syria, Mesir dan semisalnya. Kemudian juga ada yang menjelaskan yang dimaksud dengan api ini tadi adalah terkait dengan huru hara. Ya ini perkara-perkara yang ya perseteruan yang sangat dahsyat. Karena memang didapati awal munculnya perseteruan ataukah huru hara di muka bumi mayoritasnya itu munculnya dari daerah timur. Nah, ini sekian tanda-tanda dari akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, <clears throat> di sini ada yang menuliskan saya pernah membaca artikel bahwasanya pemuda yang akan dibunuh oleh Dajjal nanti saat ini sudah lahir. Bayi tersebut berbicara mengatakan bahwa ia adalah bayi yang kelak nanti dewasa akan dibunuh oleh Dajjal. Nah, wallahu alam eh, <clears throat> kalau memang artikel itu sahih sanatnya riwayatnya ya berarti kita imani. Namun anak pribadi eh, tidak sampai membaca ke sejauh itu. Wallahu alam bisawab. Nah, yang sempat tanda baca malah terkait dengan Dajjal. Terkait dengan Dajjal pada masa Rasul alaihi salatu wasallam masih hidup, ya ada enam yang mendapati di situ ya anak kecil bocah gitu mengaku dia adalah Dajjal. Namun apakah Dajjal yang menjadi tanda akhir zaman adalah Dajjal yang e, didapati pada zaman Rasul itu ataukah bukan? Wallahu alam bishawab. Nah, cukup insyaallah ya. طيب تفضلوا بارك الله فيكم